نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ikhwan Fiddin Rahimani Rahimakumullah Alhamdulillah Selesai kita dari pembahasan Al-Mas'alatul Ula Du'aul Awliya'i Wassalihin Salihin Selesai kita dari pembahasan masalah yang pertama Yang merupakan sifat dan ciri dari Ahlul Jahiliyah yakni mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para wali wali Allah dan juga orang-orang saleh. Yang mereka inginkan dari mereka adalah syafaat. Nah, kemudian kita sudah jelaskan beberapa dalil-dalil yang membantah perbuatan tersebut. Bahwasanya itu adalah perbuatan yang tercela haram, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada masalah tsaniyah. Masalah yang kedua sifat yang kedua yang dimiliki oleh orang-orang ahli jahiliyah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menyelisihinya, memberikan lawan daripada sifat ini, sehingga menyelisih orang-orang jahiliyah itu adalah madlab syar'i, tuntutan dari syariat ini, tuntutan dari agama ini adalah kita bersifat menyelisihi apa-apa yang ada pada diri orang-orang jahiliyah. Qala rahimahullahu taala al-mas'alatu tsaniyatu tafarruqu ahli jahiliyyati fi ibadatihim wadinihim. Berpecah belahnya orang-orang jahiliyah di dalam peribadahan-peribadahannya mereka dan juga agama-agamanya mereka. Wa qala rahimallahu taala innahum mutafarriquna fi dinihim. Sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah itu mutafarriquna fi dinihim, senantiasa bercerai-berai, berpecah belah di dalam agama-agama mereka. Tidak satu agama. Tidak satu agama. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Setiap hizb itu, setiap golongan itu, setiap kelompok yang mereka dirikan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut mereka bima ladaihim farihun mereka senantiasa berbangga bersenang dengan apa-apa yang mereka miliki dari kelompok tersebut. Berbangga dengan jumlahnya. Berbangga dengan apa yang mereka pelajari. Nanti juga dijelaskan. Bahwa oh, ini termasuk dari tamamun musibah. Musibah yang paripurna. Mereka bergembira, berbahagia di atas kebatilannya mereka. Wakadhalika fi dunyahum. Demikian juga di dalam perkara perkara dunia mereka. Pun mereka bercerai-berai dalam perkara dunia mereka. Tidak ada persatuan di antara mereka. Nah, wa yarawna anna dhalika huwa sawabu dan mereka berpendapat memandang bahwasanya hal yang demikian ini adalah kebenaran. Setiap orang kalau memiliki pendapat, setiap orang kalau memiliki eh, ya pendapat, kemudian dia mencari pengikut. Kemudian dia mencari pengikut. Kemudian pengikut ini berloyalitas kepada orang tersebut. Tidak melihat apakah itu perkara yang benar maupun perkara yang salah terhadap pendapatnya. Kemudian dengan pendapat yang mereka bangun itu, mereka beribadah. Mereka jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut sangkaannya mereka. Terus demikian sehingga mereka tercerai-berai dalam agama-agama mereka. Masing-masing kabilah memiliki sesembahan. Masing-masing kabilah memiliki pemimpin-pemimpin mereka yang mereka berwala kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Pun di dalam perkara dunia mereka tidak ada kesatuan di antara mereka. Tidak mau taat kepada waliul amr. Mereka memandang itu satu kehinaan kalau taat kepada waliul amr sehingga mereka bercerai-berai yang satu bikin ini yang satu bikin itu kelompok ini kelompok itu dalam perkara dunia mereka apalagi perkara agama fata bil ijtima'i fid dini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan adanya ijtima' persatuan kebersamaan di dalam agama ini biqaulihi sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan syara'a lakum من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين فلا تتفرقوا فيه Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mensyariatkan kepada kalian berupa agama ini sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan dengannya Nuh alaihi salam Demikian juga yang telah Allah wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang telah kami wasiatkan dengannya Ibrahim. Kemudian juga Nabi Allah Musa wa Isa yaitu sebagaimana yang kita singgung kemarin an sebagai harfu tafsir, harfu tafsir. Yani yaitu apa itu yang Allah wasiatkan? An aqimud dina, yaitu untuk menegakkan agama ini Tentunya dengan cara istimewa persatuan. Wala tatafarraqu fih dan jangan kalian bercerai-berai di dalam agama ini. Jadi ini yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam, untuk beribadah kepada Allah dengan agama yang satu, bukan bercerai-berai. Mereka bersatu di atas agama yang satu. Dan ini yang dibawa oleh Nabiullah Nuh Ibrahim, Musa, wa Isa. Dan ini telah diwasiatkan juga yang disyariatkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aqimud dina untuk menegakkan agama ini dan tidak dan jangan bercerai-berai di dalam agama ini. Wa qala ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in Sesungguhnya orang-orang yang mereka berpecah belah, bercerai-berai di dalam agama-agama mereka, di dalam agama mereka dan menjadi beberapa golongan, menjadi beberapa firqah, lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada tanggung jawabmu sedikit pun terhadap perkara tersebut. Apa yang mereka lakukan dengan bercerai-berainya mereka di dalam agamanya mereka, Sesungguhnya engkau tidak ada sedikit pun tanggung jawabnya. Wala qalil, wala biqalil, wala kathir. Tidak juga sedikit dan juga tidak banyak. Gak ada tanggung jawabnya sedikit pun. Gak ada campur baurnya, campurnya sedikit pun. Bagaimana muamalahnya mereka? enggak ada. Gak diminta pertanggungjawaban. Bagaimana akidahnya mereka? Nah, ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari menyerupai mereka menyerupai orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, yaitu bercerai-berai di dalam agama mereka dan juga dunia mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian itu menjadi Orang-orang seperti orang-orang yang terbiasa mereka bercerai-berai, berpecah belah, waktalafu dan berselisih. Siapa ini? Orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin, orang-orang halul jahiliyah terbiasa dengan tafarruq dan ikhtilaf, berpecah belah, bercerai-berai dan berbeda-beda min ba'di ma ja'ahumul bayyinat setelah datang kepada mereka itu al bayyinat keterangan. Jadi sebelumnya boleh artinya sebelumnya boleh terjadi perbedaan. Tetapi tak tatkala setelah datang al bayyinat masih saja bercerai-berai. Berbeda pendapat setelah datang al bayyinat keterangan, petunjuk maka ini dikhawatirkan jatuh ke dalam perkara tasyabuh menyerupai orang-orang ahlul jahiliyah. Berbeda pendapat misalnya dalam suatu perkara, suatu hal, suatu masalah. Kemudian mereka kembalikan, mereka tanyakan kepada para ulama demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala misalnya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta bertanyalah kalian kepada para ulama terhadap perkara-perkara yang kalian tidak mengetahui di dalamnya tetapi telah datang al-bayyinat, telah datang keterangan, penjelasan dari ahlul ilmi, kemudian masih juga tafarruk, maka ini kita dilarang di dalamnya. Inilah yang dilarang. Karena telah datang, dia sudah mengetahui al-bayyinat, penjelasan, keterangan yang wadih, yang jelas, yang gamblang dari ahlul ilmi yang mereka beristimbat daripada Al-Quran dan As-Sunnah tetapi mereka memang menyukai adanya tafarruq, perpecahan dan ikhtilaf. Wa nahana 'ani tafarruqi fid dunya dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari bercerai-berai, berpecah belah di dalam perkara dunia biqaulihi dengan firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Syarhu qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan هذه هي المسألة الثانية من من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. Inilah perkara yang kedua dari perkara-perkara yang diselisihi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Sallam menyelisihi di dalamnya orang-orang jahiliyah. Wahya ahlal jahiliyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum. Yaitu bahwasanya orang-orang ahlul jahiliyah itu keadaannya mereka itu senantiasa bercerai-berai di dalam agama mereka dan juga di dalam perkara dunia mereka. Wasifatuhum at-tafarruqu wal ikhtilaf dan sifat mereka itu adalah at-tafarruq, bercerai-berai dan ikhtilaf. Berbeda-beda. Dan ini adalah sifatun sabitatun lil musyrikin, sifat yang senantiasa melekat kepada orang-orang musyrikin. Pasti sifat yang senantiasa melekat kepada orang-orang musyrikin yaitu at-tafarruq wal ikhtilaf. Berpecah belah, bercerai-berai dan al-ikhtilaf. Kama qala subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala takunu minal musyrikin dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang musyrikin minal ladzina farraqu dinahum ini kemudian menjelaskan bagaimana sih orang-orang musyrikin itu yang kita dilarang untuk menyerupai mereka yang mereka itu kebiasaannya adalah minal ladzina farraqu dinahum yaitu orang-orang yang terbiasa dengan berpecah belah di dalam agama mereka wa kanu syi'a kemudian menjadi beberapa golongan beberapa kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun setiap kelompok itu setiap hizb berbangga dengan apa yang ada pada mereka syi'an maksudnya adalah mutajammi'ina eh anahum mereka itu mutajammi'ina ba'dhum bi ba'd mereka itu berkumpul satu dengan yang lainnya, kemudian mengangkat satu pemimpin, kemudian yang lainnya pun juga begitu, dan juga e, mereka mencegah seseorang untuk berkumpul atau masuk ke dalam satu kelompok yang lain, saling mencegah satu dengan satu di antaranya. Syiah. Jadi beberapa kelompok. Adapun makna syiah, kata para ulama rahimahullah taala memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah al-firqah. Satu golongan, satu kelompok. Seperti yang ada pada ayat ini. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Beberapa kelompok, beberapa golongan. Kemudian makna yang kedua terkadang syi'a atau terkadang bisa dengan syiah itu bimana al ahlu wa nasab al ahlu wa nasab pengikut atau keluarga dan lain sebagainya bagaimana hal ini ada dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-15 tatkala Nabiullah Musa alaihissalam masuk ke suatu kota hina ghaflatin dalam keadaan e, mereka tidak berjaga penduduknya itu kemudian menemui Nabiullah Musa menemui dua, dua orang pemuda yang saling berkelahi hada min syi'atihi hada min syi'atihi syi'ah syi'ah nah, di sini maksudnya adalah al ahlu pengikut yani pengikutnya Musa wa hadza min aduhi dan yang berikutnya atau yang kedua itu dari musuhnya. Kemudian makna yang berikutnya yang ketiga bisa juga syi'a itu bimana ahlul millah. Ahlul millah. bagaimana? ada dalam surat Maryam ayat yang ke-69. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin. Ini pemeluk agama, gitu. pemeluk agama ahlul millah. Kemudian juga bisa bimana al-ahwa al-mukhtalifah. Al-ahwa'u al-mukhtalifah. al-ahwa al-mukhtalifah. Hawa nafsu yang berbeda-beda, bercerai-berai. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat ke-65. Dan kalau Allah bisa menurunkan azab itu dari bawah kaki kalian, dari atas kalian, aw yalbisakum syi'a atau Allah akan memberikan kepada kalian itu kalian atau Allah akan ceburkan kalian kepada al-ahwa al-mukhtalifah hawa nafsu yang bercerai-berai itu termasuk adab dari Allah Subhanahu wa taala terkadang juga syiah syiah itu bisa bimana al-atba' pengikut al-atba pengikut juga Anfar penolong ashab dan juga bimana ashab sama pengikut sebagaimana hal ini ada dalam hadis tentang Dul Khawaisirah ada dalam hadis tentang Dul Khawaisirah yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah, kemudian Dul Khuwaisirah ini mengatakan, lam araka adalta. Aku nggak melihat engkau berbuat adil, wahai Muhammad. Kekurangan ajaran Dul Khuwaisirah. Kemudian di situ dikisahkan, Ghadiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menampakkan uh, mimik yang marah Waihak, kata Rasulullah, celaka kamu. Idam yakun al-adlu indi. Kalau seandainya aku tidak bisa berbuat adil, maka siapa yang bisa berbuat adil? Kemudian saat itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ala taqtuluhu?" Boleh nggak saya bunuh itu ya Rasulullah? Ya, biasa Umar radhiyallahu taala anhu kecemburuannya besar terhadap Islam. Qala la Kemudian Rasulullah menjawab, jangan, da'uhu, biarkan saja. Fa'innahu innahu sayakunu lahu syi'atun. Nah ini. Maka sesungguhnya akan ada dari orang ini syiah. Pengikut dia ini, pengikut dia. Pengikut di sini di mana al-atba. Yata'ammakuna yang mereka itu berdalam-dalam di dalam agama ini hatta yakhruju minhu kama kharaja as-sahmu Sampai keluar dari mereka itu sebagaimana keluarnya busur dari atau anak panah dari busurnya. Berdalam-dalam dalam agama tetapi tidak berbekas sedikit pun. Di sini juga terdapat dalil celaannya orang yang ta'ammuk fid din, ta'ammuk berdalam-dalam di dalam agama. Ini makna daripada syi'a. Ini kelompok Masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Baik kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, "Walihada la yutlaqu lafdhu syiah atau walihada la yutlaqu lafdhu syi'i illa ala firaqin dalal litafarruqihim wa ikhtilafihim." Maka oleh karena ini lafzu syi'a itu tidak diitlakan kecuali menunjukkan atas satu kelompok yang sesat. Kelompok yang sesat. Artinya minalladzina faraku dinahum wa kanu syi'a dan mereka menjadi beberapa kelompok itu adalah kelompok yang sesat. Kelompok yang semuanya sesat disebabkan tafarruqihim, berpecah belahnya mereka dan berbeda-bedanya mereka bercerai-berainya mereka. Nah, dan masing-masing memandang kelompoknya itu baik. Masing-masing memandang kelompoknya itu memiliki keunggulan daripada yang lain dan ini adalah sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-108 Demikianlah kami zayyana, kami berikan kepada mereka itu perhiasan apa e, anggapan yang baik pada setiap umat itu perbuatannya mereka. Nah, hiasi, mereka memandang mereka memandang Kenapa Allah berikan hal yang seperti itu? Ini sebagai adab bagi mereka dikarenakan berpecah belahnya mereka, bercerai-berainya mereka dari agama tauhid, dari agama tauhid. Makanya kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala itu zayyana ya, memberikan keindahan pemandangan bagi mereka terhadap setiap umat itu amalan-amalan mereka. Ini amalan-amalan mereka yang salah mereka anggap sebagai suatu kebaikan, suatu kebaikan. Dan sudah sunatullah bahwasanya eh, sebagian kaum muslimin ada yang mengikuti langkah-langkahnya orang-orang kafir ini, langkahnya orang-orang musyrikin ini di dalam hal berpecah belahnya mereka dari agama yang satu, dari agama yang satu. Nah, hadis yang masyhur ladaina Hadis yang masyhur sering kita dengar. Sataftariku hadhil ummati ala sab'ina firqah. Dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali yang satu. Semuanya di neraka bukan menunjukkan mereka kafir. Semuanya di neraka bukan menunjukkan mereka kafir, tapi menunjukkan adanya kesesatan yang ada pada mereka yang menjadikan akibatkan kesesatan itu menjadikan mereka terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Habibullah taala hadhihi sifatu ahli min al yahudi wan nasara wal wataniyin. Inilah sifat orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang wataniyin penyembah berhala. Jadi jangan dikira ya orang-orang Nasoro itu mereka satu. Tidak, mereka juga bercerai-berai di dalam agama mereka itu. Di dalam dunia mereka juga bercerai-berai. Walaupun kita melihatnya terkadang mereka bersatu di dalam agama atau di dalam dunia mereka. Tidak. Wasairil milali jahiliyati kanu ala hadan namat. Dan seluruh agama-agama orang-orang jahiliyah mereka semua ada dalam keadaan yang seperti ini mutafarriqina fi dinihim bercerai-berai di dalam agama mereka kullun minhum lahu din masing-masing mereka itu memiliki agama yunadi bihi yang mereka menyeru untuk beragama dengan agama mereka wa yantasibu ilaih dan untuk bergabung dengan agama mereka an-nasraniyatu tad'u ila nasraniyati orang-orang Nasara mereka menyeru kepada Nasraniyah Kemudian juga orang-orang Yahudi mereka menyeru kepada agama Yahudi. Wa kullun yukaffiru diyanatal ukhra. Dan masing-masing dari dua agama ini mereka saling mengkafirkan agama yang lainnya. Makanya dikatakan Syiah tadi, firqah dalal. Mereka saling eh, mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Kama ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wakalatil qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai'." Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya orang-orang Nasara itu laisat 'ala syai', mereka enggak punya pegangan. Mereka tidak mempunyai pegangan. Wakalatil nasara laisatil yahudu 'ala syai'. Begitu juga orang-orang Nasara mengatakan orang-orang Yahudi itu orang-orang yang enggak punya pegangan wahum yatlunal kitab padahal atau dalam keadaan mereka itu membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun demikian juga perkataan orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa orang-orang yang tidak mengetahui ini? Alladziina la ya'lamuna humul musyrikun. Mereka adalah orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun itu sama perkataan mereka. Satu kelompok mengatakan, ah kelompok yang itu tuh nggak punya apa-apa. Kelompok yang itu juga mengatakan kelompok C itu juga nggak punya apa-apa mereka. Apa? Pengikutnya cuma sedikit misalnya. Gak ada orang kayanya misalnya. Atau yang lain sebagainya. Li'anahum la kitab lahum walaysa lahum dinun samawi. Dikarenakan mereka nggak punya kitab, yang orang musyrikin, dan mereka juga bukan agama samawi. Wahum aydan yukaffiru ba'dahum ba'dah. Dan mereka juga saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Wa ba'dhum ba'dha dan mereka saling menyelisihi satu dengan yang lainnya. Pokoknya harus berbeda. Kalau si fulan begini, kita harus begitu. Kalau si fulan begitu, kita harus begini. Pokoknya harus beda. Ini sifat yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Pokoknya tidak boleh sama. Pokoknya tidak boleh sama. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi kanu fihi yakhtalifun dan ini keputusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukum di antara mereka itu semuanya pada hari kiamat terhadap apa-apa yang telah mereka perselisihkan. Dan Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Ai bayyana Allah subhanahu wa ta'ala man huwa 'alal haqq wa man huwa 'alal batil. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan, menerangkan siapa yang di atas al-haq dan siapa yang di atas kebatilan. Wa dinullahi wahid dan agama Allah subhanahu wa ta'ala itu satu. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah Waqala ya Yuhannas dan juga firman Allah wahai kalian manusia, "Ubudu rabbakum." Beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian mau bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah ayat pertama perintah ayat yang berisi perintah pertama di dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 21. Perintah pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. yani untuk mentauhidkan Allah atau tabaraka wa taala, bukan untuk yang lainnya. Nah, Kemudian juga diakhiri ayat ini dengan larangan pertama, yakni larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu lillahi niddan. Dan janganlah kalian jadikan Allah itu sebagai nid dan tandingan. Dan janganlah kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tandingan. Fadinullahi wahidun, maka agama Allah Subhanahu wa taala itu satu. Li jami'il khalqi untuk seluruh makhluknya من يهودين wa ووثنيين wa وعجمين wa wa untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, para penyembah berhala, orang-orang Arab, orang-orang di luar Arab. Fadinullahi wahid dan agama Allah itu adalah satu, yaitu wahyu ibadatuhu wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala mereka yang mengaku orang-orang Yahudi, mereka yang mengaku orang-orang Nasara, dan yang lain sebagainya. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk semuanya, untuk semuanya, lakin haula'i farraqu dinahum. Akan tetapi mereka ini orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka bercerai-berai ber, bercerai-berai di dalam agama mereka wasara likulli ta'ifatin minhum dinun maka jadilah setiap kelompok dari mereka itu memiliki agama tersendiri cara beragama tersendiri yakhtalifu 'anid dinil akhar yang berbeda dengan agama yang lain fal yahudu anfusahum anfusuhum kanu mukhtalifina fima bainahum Wa kanu mukhtalifin, kanu firaqan mukhtalifatan wa hum ila al-an Maka orang-orang Yahudi pada diri-diri mereka sendiri itu mereka juga bercerai-berai di dalam agama mereka. Di antara mereka orang-orang Nasara pun demikian. Mereka berselisih di dalam agama mereka. Kan kita juga sering lihat ya. Ada gereja ini, gereja itu. Yang terkadang ajar, ajarannya pun berbeda-beda. Sebagian mereka ada yang menyembah kepada Maryam alaihissalam. salam, sebagian lagi tidak tidak mau, sebagian lagi ada yang lebih parah lagi dan lain sebagainya. Setirok, bercerai-berai, berselisih, berbeda-beda di dalam agama mereka sendiri. Wahum ilal an alal ikhtilaf dan mereka sampai sekarang itu masih dalam keadaan berselisih masih dalam keadaan berselisih. Dalilnya adalah ini sebagai isyarat Syekh menyebutkan di sini <coughs> surat Al-Maidah ayat yang ke-14 Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم ini syahidnya bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah dan di antara mereka mengatakan inna nasara sesungguhnya kami orang-orang nasara akhadna mitsaqahum kami telah mengambil perjanjiannya mereka Fanasu hadzam mimma dan kami sengaja melupakan beberapa bagian dari apa yang telah kami ambil perjanjian tersebut. Mimma zukirubi dari apa-apa yang kami telah diingatkan dengannya. Fa'aghraina bainahumul adawah. Kemudian Allah berikan kepada mereka itu al-adawah, permusuhan, wal dan juga kebencian di antara mereka di antara orang-orang Nasoro. ila yaumil kiamah sampai nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya agama mereka itu tercerai-berai. Kemudian Allah tutup wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun dan kelak nanti pada hari kiamat Allah akan beritahukan kepada mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat dari amalan mereka itu. وكذلك العرب والوثنيون متفرقون في عبادتهم demikian juga orang-orang Arab dan orang-orang wasaniyun orang-orang penyembah berhala mereka bercerai-berai di dalam tata cara ibadahnya mereka minhum mayyabudu syams di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari. Wa minhum may ya'budul qamar, di antara mereka ada yang beribadah kepada bulan. Wa minhum may ya'budul asnam, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Wa minhum may ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul awliya wa salihin, di antara mereka ada yang beribadah menyembah kepada orang-orang pada wali-wali Allah dan juga orang-orang saleh. Wa minhum may ya'budul al-ashjar wal ahjar, di antara mereka ada juga yang beribadah kepada pepohonan dan juga kepada bebatuan. Hadi halatu ahli di min kita kitabiyyin wa jin. Inilah keadaan orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab dan kalangan ummiyyin. La yajma'uhum dinun wa 'indahum hizbiyatun. Mereka tidak bersatu, tidak menjadikan satu agama mereka dan juga di sisi mereka itu banyak sekali ada golongan-golongan, kelompok-kelompok, hizbiyat, Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap kelompok, setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Wa hadza min tamamil uqubati wal ibtila. Dan inilah uqubah hukuman dan juga ibtila ujian bagi mereka. Kaunul insani yafrahu bima huwa alaihi minal batil Ya ini keadaan manusia, bagaimana keadaan manusia yang mereka itu bergembira, berbahagia di atas kebatilan yang mereka miliki. Ini termasuk tamamul uqubah. Sudah alal batil wa fil batil. Sudah mereka di atas kebatilan, apa yang mereka perjuangkan itu pun juga perbuat perjuangan yang batil. kana al-wajibu al-'abd al-insana yakhafu min ad-dhalal yang seharusnya adalah seharusnya itu adalah kita bersikap e, kebalikan dari sikap ini bukan yafrah bukan berbahagia bukan senang tetapi setiap insan harusnya dia takut terhadap kesesatan Yakhafu minal insyiraf, takut terhadap penyimpangan, takut terhadap kebinasaan. Lakin haula'i bil'aks, akan tetapi mereka itu sebaliknya. Justru mereka tidak takut. Mereka justru yafrah, gembira dan senang. Kullu hisbin bima ladaihim farihun dunan nazari ila kawni ma huwa alaihi haqqan au batila tanpa melihat tanpa memandang, tanpa merenungkan keadaan dari kelompok mereka itu, apakah mereka itu di atas al-haq, kebenaran, ataukah di atas kebatilan. Al-muhimmu annaha nihlatu abaihim wa ajdadihim wa qawmihim wa ashiratihim. Yang penting kelompok mereka itu adalah kelompok yang mereka ikuti berdasarkan nah jejak-jejak agama-agama pendahulu bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, kaumnya mereka dan juga kerabat-kerabatnya mereka. Bagi mereka tidak penting apakah kelompok ini hak atau batil, benar apa salah, nggak penting. Yang penting kelompok ini diikuti oleh keluarga saya, dulu diikuti oleh bapak saya, nenek moyang saya, kakek-kakek saya, dan e, kaum saya ini di atas kebatilan nggak penting. Yang penting keluarga saya ikut semuanya. Saya hanya mengikut-ikut saja. Nah, ini sikap yang sangat berbahaya. Hada minal ibtila wal imtihan dan inilah fitnah. Inilah ujian. Idza farihal insanu bil batil fahadhi uqubah. Dan apabila manusia itu berbahagia di atas kebatilan dengan kebatilan yang dia miliki, maka inilah uqubah Inilah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Liannahu idza fariha bil batil falan yatahawwal anhu. Dikarenakan apabila mereka itu telah berbahagia dengan kebatilan yang mereka miliki, maka mereka tidak akan mampu untuk kembali lepas daripada kebatilan tersebut. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat 37 zayyana lahum su'u a'malihim dan syaitan itu membuat indah su'u a'malihim perbuatan jelek dari amalan mereka itu dibikin indah oleh syaitan dibikin benar perbuatan mereka itu nah Sehingga tatkala kita memberikan Al-Qur'an atau memberikan penjelasan kepada mereka, inilah Al-Qur'an merintahkan kita untuk bersatu di atas agama tauhid, melarang kita untuk berpecah belah, jangan membuat kelompok-kelompok baru di dalam Islam. Jangan berwala dan jangan menjadikan wala dan barok itu di atas kelompok tertentu, golongan tertentu. Mereka akan menolak. Gak penting itu benar apa salah, yang penting yang ngajar misalnya saya mengidolakannya atau yang lain sebagainya nggak penting yang penting e, jumlahnya banyak dan lain sebagainya Allah pernah menyindir keadaan orang demikian dalam surat Al-Maidah ayat yang ke 64 setelah diberikan atau diberikan penjelasan bahwasanya Al-Qur'an As-Sunnah melarang perbuatan tersebut mereka menentangnya, mereka enggan mengikutinya. Justru itu akan menjadikan e, menambah atau justru itu menjadikan atau menambah kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Kata Allah Subhanahu wa taala, sindiran sebenarnya untuk kita semuanya juga. Wala yajidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika dan tidaklah diturunkan kepadamu dari Rabbmu dari Allah Subhanahu wa taala kecuali itu pasti benar-benar akan menambah kebanyakan dari mereka itu tughyanan wa kufra sikap yang melampaui batas dan kekufuran apa yang diturunkan? Al-Quran. As-Sunnah. Nah, tetapi dengan penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah ini menambah sikap melampaui batasnya mereka. Wal-iyadzubillah. Hari sifat ahli jahiliyah sih. Inilah sifat ahli jahiliyah. Wallahu jalla wa ala nahana an dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sifat yang demikian. Faqala ta'ala wa la takunu minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang senantiasa pecah belah dalam agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai di dalam agama mereka menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa golongan. Lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada tanggung jawab sedikit pun, sedikit pun. Tidak banyak, tidak sedikit terhadap apa yang mereka kerjakan. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka itu nanti terserah Allah Subhanahu wa taala menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Wa anzala 'ala rasulihi syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما, وصى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا هو الذي شرع الله إقامة الدين الذي هو دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه أجمعين وهو دين الأنبياء جميعا لكن ذكر هؤلاء لأنهم أفضل الرسل وأولو العزم الخمسة Agama ini, agama yang telah Allah wasiatkan, yang telah Allah syariatkan kepada Nabi kita dan juga Nabi-Nabi sebelumnya, dari Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, adalah agama yang satu, yaitu menegakkan agama ini. agamanya para nabi, semuanya. Akan tetapi disebutkan hanya lima ini dikarenakan termasuk mereka adalah para rasul yang utama. Ulul azmi dikatakan sebagai ulul azmi. Jadi eh, mana al azmu banyak ya diantaranya teguh itu juga mana al azmu teguh. Jadi para rasul ini, para nabi ini e, mereka senantiasa teguh memegang perjanjian, sabar di dalam menghadapi kaumnya. Nah, di antara juga makna alul azmi bahwasanya mereka ini adalah e, para rasul yang diberikan agama yang baru, agama yang baru. Maksudnya agama syariat yang baru, syariat yang menghapus syariat sebelumnya. Gitu, syariat yang baru dan syariat yang menghapus syariat sebelumnya. Dan lima nabi inilah, lima rasul inilah yang dikenal kemudian dengan ulul azmi. Ulul azmi. sedikit lagi sampai akhir paragraf هم أولو العزم وأفضل الرسل وأخذ الله الميثاق من جميع الرسل وعلى الخصوص على هؤلاء الخمسة قال تعالى وإذا idza من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم wa منهم ميثاقا غليظا ibni Maryam wa khadna Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tatkala kami mengambil dari para nabi ini perjanjian mereka dan juga kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam darimu dan dari Nuh alaihissalam, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa bin Maryam dan kami ambil dari mereka itu perjanjian yang teguh, kokoh, yang berat. Wa jami'ur rusuli dinuhum wahid dan seluruh rasul ini agama mereka itu satu. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hada dinu jami'ir rusuli umuman. Inilah agama seluruh para rasul secara umum wal khamsatu khususan dan lima dari para rasul ini yang lebih khusus lagi la yaqbalul ikhtilafa wa la tafarruq yang tidak menerima adanya perselisihan dan juga perpecahan fala yakuni likulli wahidin dinun wa likulli ta'ifatin dinun wa inna dinul jami'i wahid huwa dinullahi jalla wa ala ala jami'il khalq wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukannya setiap eh, masing-masingnya itu memiliki agama, bukan juga setiap kelompok itu memiliki agama. Hanya saja agama untuk seluruh makhluk itu adalah satu, yaitu beragama dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini juga Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna" dan tidaklah Allah ciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya saja. Naam. Sampai di sini penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan Hafizallahu taala Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Poinnya ayyuhal rahimani rahimakumullah bahwasanya Orang-orang jahiliyah mereka senantiasa berpecah belah, bercerai-berai, berselisih di dalam agama mereka dan juga di dalam dunia mereka. Dan di antara kaum muslimin ada juga yang mengikuti sifat dari orang jahiliyah tersebut. Mereka bercerai-berai, berselisih, berpecah belah di dalam agama mereka. Masing-masing membuat hijab, masing-masing membuat kelompok, masing-masing membuat firqah, golongan. Yang dengannya itu mereka saling mencela satu dengan yang lainnya, bahkan sebagainya saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini juga telah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang juga masyhur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Latatba'unna man kana qablakum." Betul-betul akan mengikuti, kalian akan mengikuti jalannya, jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Syibran Wasyibrin. Sejengkal demi sejengkal. Dira'an bidira'ain, Sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra dabbin. tabatumuhum Bahkan sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang biawak atau lubang binatang sejenis biawak, kalian pun juga akan mengikutinya. Jalan tafarruq jalan ikhtilaf. Ini adalah jalan atau sifat yang harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Nah, jadikan Al-Quran, jadikan As-Sunnah, jadikan bimbingan ahlul ilmi itu sebagai petunjuk, sebagai kembali tempat kembali manakala, manakala kita terjadi perselisihan. Wa nazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih fi syai'in, syai'in nakirah. Fi syakin nafi. Atau nakirah fi siyaki syar. Ini juga memberikan faedah al-umum fa in tanaza'tum kalau ini syarat kalau kalian berselisih fi syai'in tentang suatu apapun farudduhu maka kembalikannya kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini juga untuk kita semuanya. Kalau kita berselisih dalam suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah. Yani tengok kembali Al-Quran, apa petunjuk dalam Al-Quran, juga As-Sunnah. Bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salaful ummah, bagaimana penjelasan para ulama. Nah, kemudian tatkala setelah datang al-bayyinat, jangan lagi ada ikhtilaf wa Sudah tanya kepada para ulama, pada ahli ilmu terhadap satu permasalahan yang kita samar di dalamnya, kemudian masih ikhtilaf, masih tafarruq, ini adalah sifat yang tercela. Tadi yang kita baca di depan tadi, sifat yang tercela. Nah, sebelumnya telah terjadi khilaf, kemudian setelah datang petunjuk, maka harusnya hilang khilaf tersebut. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin.